Maka ya Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam bait ke-32 sampai 34 beliau berkata bil alif irfa'il musanna wakila ya maka rofakkanlah ya isim musanna dengan alif ya dan juga rofakkanlah kila dengan alif. Ya, namun khusus kila ada syaratnya. Apa itu? bimud bimudmarin mudofan wusila. Jika kata tersebut, yaitu kata kila, itu diidofahkan kepada domir. Ya, diidofahkan kepada domir. Jadi kila itu rofa dengan alif ketika diidofahkan kepada domir. Ya, artinya domir menjadi mudhaf ilaihinya. Kemudian kilta kada kathnani wathnatani. Ya, dan juga kilta tadi. Ya, kilta itu jika diidofahkan kepada domir, maka dirofakkan dengan alif. Kemudian kadza kathnani wa thnatani kabnaini wa benataini yajriyani. Dan demikian juga ya ithnani dan juga ithnatani itu ya yajriyani kabnaini wa ini Itu berlaku badannya hukum yang sama dengan ibnaini dan ibnataini. Ya, artinya di sini secara tidak langsung beliau mengisyaratkan bahwa kilt, kila kemudian kilta, ifnani dan ifnatani itu yang i'rabnya itu mengikuti ibna ini dan ibnata ini atau ibnani dan ibnatani. Artinya hukum i'rabnya diikutkan kepada musanna. Wa takhluful ya fi jamii hal alif dan kesemuanya itu yaitu isim musanna dan juga eh, isim-isim uh, yang mengikuti hukumnya musanna itu ya itu menggantikan alif. Ya kan asalnya ibnani. Ya namun pada suatu kondisi itu ya itu menggantikan alif menjadi ibnaini. Ya kapan itu? Jarron wa nasban ba'da fathin qada ulif. Ya, jadi ya tersebut menggantikan alif ketika jar dan nasab. Ba'da fathin qada ulif. Ya, setelah suatu huruf yang harokatnya fathah. Ya, kita lihat tadinya ibnun. Ya, ibnun. Tapi ketika menjadi musanna itu menjadi ibnani. Ya nunnya jadi fathah. Mengapa? Karena kode ulif. Karena huruf tersebut itu sudah terbiasa ya dengan alif. Karena sudah terbiasa dengan alif, maka e, harokatnya itu menjadi fathah. Ya, nanti kita lihat penjelasannya dalam syarahnya. Kemudian di sini Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu taala itu memberikan judul untuk sebab ini yaitu i'rabul muthanna wa ma ulhiqa bihi ya i'rabul muthanna wa ma ulhiqa bihi yaitu i'rab untuk isim muthanna dan i'rab untuk ya, isim-isim yang hukumnya diikutkan kepada muthanna ya. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan beliau, hadza huwal babu tsani mimma yu'rabu bil alamatil far'iyyati. Hadza huwal babu tsani mimma yu'rabu bil alamatil far'iyyati. Ini merupakan bab kedua ya dari kata yang di dengan tanda-tanda cabang. Ya, jadi setelah kemarin kita membahas mengenai bab pertama untuk kata yang di i'rab dengan tanda cabang yaitu al-asmaul al-asmaus sittah ya yang rafa dengan wawu, kemudian nasab dengan alif dan jar dengan ya. Maka kita masuk ke pembahasan bab yang kedua dari kata yang dii'rab dengan tanda jabang. Wa huwa babu babul musanna. Ya, yaitu bab mengenai isim musanna. Jadi isim musanna ini adalah pembahasan kedua untuk kata yang di'arab dengan tanda jabang. Nah, apa yang dimaksud dengan musanna? Wal musanna ismun dalun ala thnaini bi ziyadatin fi akhirih. Jadi yang dinamakan dengan musanna itu pertama adalah isim. Ya, isim yang bagaimana? Ismun dalun ala thnaini bi ziyadatin fi akhirih. Yaitu isim yang menunjukkan akan makna dua. Namun dengan tambahan di akhir isim tersebut. Ya, kita mengetahui tambahannya adalah alif dan nun. Ya. Jadi pertama bahwa isim tersebut menunjukkan dua, kemudian ada tambahan di akhirnya, kemudian definisi berikutnya adalah solihun littajeridi. Ya, dan dalam isim musanna tersebut, itu memungkinkan untuk dikosongkan dari tambahan tersebut. Ya, atau mudahnya alif dan nun yang ada pada isim mutsanna itu dapat dihilangkan. Nanti kalau dihilangkan kembali menjadi isim mufrad. Kemudian wa atfi mithlihi alaihi. Ya dan juga isim yang dikatakan isim mutsanna itu jika tadi ya memungkinkan untuk dikosongkan, artu artinya dihilangkan alif dan nunnya, maka kemudian memungkinkan juga ya isim yang sudah kosong tersebut, yaitu isim mufrad tersebut, itu diatofkan yang semisalnya dengannya. Ya, jadi syaratnya disebut sebagai isim musanna, itu merupakan pengatofan dari dua isim mufrad yang sama, ya, mislihi, yang serupa atau yang sama. Artinya kalau yang diatofkan itu berbeda, itu bukan isim muthanna. Ya, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut. Mithlu, contoh dari isim muthanna itu adalah Al-mushrifani alat tullabi qadirani. Al-mushrifani alat tullabi Qadirani. Ya, dua pembimbing tersebut yaitu ya terhadap para pelajar itu berkuasa. Atau dua pembimbing tersebut berkuasa terhadap para pelajar. Maka perhatikan al-musyrifani dan qadirani itu merupakan isim musanna. Karena keduanya isim yang menunjukkan akan makna dua. Ya, kemudian eh, memungkinkan atau dengan ya dia menunjukkan makna dua dengan tambahan di akhirnya yaitu alif dan nun ani. Kemudian salihun litajridi. Ya, apakah memungkinkan alif dan nun tersebut hilang? Mungkin menjadi al-musyrifu dan qadirun. Ya. Kemudian atfi mithlihi alaihi. Ya, dan tadi yang sudah dikosongkan tadi itu kalau diatofkan dengan yang semisal maka itu menjadi isim muthanna. Ya, jadi al-musyrifu ya wal musyrifu atau wa musyrifun akharu misalnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan fal musyrifani muthannan. Maka kata al musyrifani itu adalah isim muthanna. Mengapa? Li'anna husmun talun ala thnaini ziyadatin fi akhirihi. Karena al-musyrifani itu isim yang menunjukkan akan makna dua dengan tambahan di akhirnya. Apa itu tambahannya? Wahiyal alifu wan nunu. Yaitu tambahan berupa alif dan nun. Kemudian wasalihun litajridi. Ya, dan memungkinkan untuk dikosongkan. Yang dikosongkan dari apa? Ai tajriduz ziyadati. Ya, maksudnya adalah dikosongkan atau dihilangkan tambahannya atau dihilangkan alif dan nunnya. Maka ah, kalau dihilangkan menjadi apa? Fayuqalu al-musyrifu. Ya, kalau al-musyrifani itu dihilangkan tambahannya, dihilangkan alif dan nunnya, maka menjadi al-musyrifu. Wa yasihhu atfu mithlihi alaihi. Ya, dan memungkinkan untuk diatofkan ya, yang serupa dengannya. Artinya al-musyrifu itu kalau diatofkan dengan kata yang sama, ya, maka menjadi isim musanna. Ya, fayuqalu maka dikatakan jaa musyrifun wa musyrifun akharu. Telah datang seorang pembimbing dan pembimbing yang lain. Wa qauluna dalun 'ala tsnaini dan ucapan kami ya dalam definisi tadi dalun 'ala tsnaini ya, menunjukkan akan makna dua syamilun lil musanna kama mustila. Ya maka kalau definisinya hanya dalun ala ini itu mencakup isim-isim musanna sebagaimana yang dicontohkan tadi. Ya, namun apakah khusus musanna saja? Tidak. Walil alfadhil maudu'ati lithnaini dan juga lafat-lafat yang diletakkan atau digunakan untuk makna dua. Kasyaf'in, ya seperti syaf'in, ya genap atau berpasang. Wazaujin, ya dan juga zaujin, zaujun, ya artinya adalah pasangan. Maka kedua kata ini, ya syaf'un dan zaujun, itu menunjukkan makna dua. Ya, maka ini kembali kepada ya ta'rif ya ta'rif atau definisi nanti harus jami' ya harus mengumpulkan semua yang ada dalam kata musanna namun juga mani' artinya kata-kata yang tidak termasuk dalam musanna itu harus dikeluarkan ya maka tadi dalun alasna ini itu yang mengumpulkannya Nah, namun sekarang harus mulai dikeluarkan e, apa-apa atau kata-kata yang tidak termasuk dalam uh, isim musanna. Nah, kita lihat koidnya, ya, atau pembatas yang mengeluarkan kata-kata yang bukan musanna dari definisi. Wa qawluna biziyadatin fi akhirih Ya, dan ucapan kami biziyadatin fi akhirih yaitu dengan tambahan di akhirnya. Hadza qaidun yukhriju ma la ziyadata fihi. Maka ini adalah qaid yang pertama, yaitu pengikat atau pembatas atau syarat yang pertama yang mengeluarkan apa-apa atau mengeluarkan kata yang tidak memiliki tambahan dari definisi musanna. Nahwu syaf'in. Contohnya adalah syaf'un. Ya, genap atau pasangan atau berpasang. Maka kita melihat syaf'un itu tidak ada ziyadah fi akhirihi, Tidak ada tambahan alif dan nun. Maka kata syaf'un itu walaupun menunjukkan makna dua, tapi dia dikeluarkan dari definisi muthanna. Wakila, wakilta. Termasuk juga kila dan kilta. Ya, keduanya walaupun menunjukkan makna dua, artinya keduanya, ya, itu menunjukkan makna dua. Akan tetapi tidak memiliki akhir berupa alif dan nun. Maka kila dan kilta itu juga dikeluarkan dari definisi musanna. Falaisat bi musannat tin ya kalau di sini ya ha ya tapi dicetakan dari Ibnul Jauzi itu menggunakan tak marbutoh falaisat bimusannatin maka baik syaf'un kila dan kilta itu bukanlah isim musanna karena tidak ada tambahan di akhirnya Wa qauluna dan juga ucapan kami pada definisi salihun litajridi ya dan memungkinkan untuk dikosongkan. Artinya dikosongkan dari tambahan tersebut yaitu alif dan nun. Yukhriju nahwathnaini. Maka dengan definisi salihun litajridi yang memungkinkan untuk dikosongkan, maka koid yang ini, ya, yaitu pembatas yang ini, itu mengeluarkan, ya sebagai contoh, ithnaini, mengeluarkan ifna ini dari definisi musanna. Ya, mengapa? Fa innahu la yasluhu li isqatil alifi wan nuni. Fa innahu la yasluhu li isqatil alifi wan nuni. Karena kata ithnani itu tidak memungkinkan untuk dihilangkan alif dan nunnya. Ya. Karena kalau ithnani dihilangkan alif dan nunnya menjadi ya, dihilangkan alif dan nunnya itu menjadi ithnun. Ya, dan tidak ada kata ithnun dalam bahasa Arab. Ya, jadi tidak memungkinkan untuk dihilangkan alif dan nunnya. Maka ithnani itu keluar dari definisi isim musanna. Kemudian wa qauluna ya dan juga ucapan kami dalam definisi wa athfi mithlihi alaihi. Ya dan memungkinkan untuk diatofkan ya kata yang sama dengan kata tersebut. Dan memungkinkan ya untuk diatofkan yang serupa tadi dengan kata tersebut. Ya, jadi kalau kata yang sudah kosong tadi itu kemudian diatofkan kepada kata yang sama, maka itu menjadi isim muthanna. hadal qaidu yukhriju nahwa al qomaraini Maka qaid yang ini itu mengeluarkan ya yang seperti contohnya al-qamaraini atau al-qamaroni dari definisi isim muthanna. Kalau kita perhatikan, al-qamaroni itu seolah-olah itu adalah isim muthanna. Ya, namun karena qaid ini, karena pengikat ini, itu menjadi dikeluarkan dari isim muthanna. Ya, mengapa? Kita lihat penjelasannya. فَإِنَّهُ صَالِحٌ لِلتَّجْرِيدِ مِنَ الزِّيَادَةِ Ya karena al komaroni itu sebetulnya memungkinkan untuk dikosongkan dari tambahan, yaitu tambahan alif dan nun. Fayuqalu komarun, Maka jadilah komaroni ini menjadi komarun. Lakinnahu la yu'tafu alaihi mithluhu. Ya, akan tetapi tidak mungkin Ya, kata komarun ini itu diatofkan dengan kata yang sama yaitu komarun. Ya, tidak mungkin kita mengatakan al-komaru wal-komaru. Ya, mengapa? Karena kita mengetahui bahwa bulan itu hanya satu. Ya, kita melihat di langit itu bulan hanya satu. Maka tidak mungkin kita mengatakan komarun wa komarun, bulan dan bulan. Padahal barangnya hanya satu. Bal mughayiruhu. Akan tetapi yang diatofkan kepada komarun itu adalah yang sesuatu yang berbeda atau kebalikannya. Ya, jadi apa yang diatofkan kepada komarun yaitu nahwu komarun wa syamsun. yaitu bulan dan matahari. Maka al-qamaroni itu artinya adalah bulan dan matahari. Ya. Li'anna tasniyatahu min babit taglibi. Ya, karena uh, pentasniahan atau membuat al-qamaru ya, atau al-qamaroni itu bentuk tasniahnya itu dari bab at taghlib ya, dari bab at taghlib ya, Taglib itu artinya ya mencondongkan atau mendominasikan ke salah satu nama. Atau dicondongkan kepada salah satu nama yang lebih dominan. Ya, dan orang Arab memilih yang didominankan itu adalah Al-Qomaroni. Jadi bukan Asyamsani. Ya, taglibnya ke arah Komarun. Ya. Kemudian kita lanjutkan mengenai hukum i'rabnya. Wa hukmul musanna annahu yurfa'u bil alifi niyabatan anid dhammati. Dan hukum untuk isim musanna itu dirofakkan dengan alif sebagai pengganti dhammah. Ya annahu yurfa'u bil alifi niyabatan anid dhammati. Jadi isim musanna itu dirofakkan dengan alif sebagai pengganti dhammah. Karena hukum asal rofa itu adalah dhammah. Wa yunsabu bil ya'il maftuhi ma qablaha ya dan dinasabkan dengan ya ya ya yang huruf sebelumnya itu maftuh ya artinya fathah. Ya, jadi walaupun dinasobkan dengan ya, tapi huruf sebelumnya itu harokatnya fathah. Kemudian al-maksurima ba'daha. Dan uh, huruf yang setelah alif, yaitu nun, itu diberi harokat kasroh. Jadi menjadi ani. Ya ani. Ya, misalnya tolibani. Maka ba itu adalah al-maftuhi ma qablaha Ya, huruf sebelum alifnya itu difathahkan. Kemudian al maksurima ba'daha. Nun yang datang setelah alif itu diberi harokat kasroh. Niyabatan anil fathati. Dan tanda nasabnya itu adalah ya sebagai pengganti fathah. Karena kita mengetahui hukum asal dari i'rab e, nasab itu adalah fathah wa yujarru bil ya'i kadzalika niyabatan 'anil kasrati. Dan isim mutsanna itu majrur dengan ya. Ya, demikian juga hukumnya sama tadi al-maftuhi ma qablaha dan al-maksuri ma ba'daha niyabatan 'anil kasrati. Ya, dan dimajrurkan dengan ya sebagai pengganti kasroh. Karena hukum asal dari majrur adalah kasroh. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah ta'ala, Qala rajulan. Ya, Qala rajulan. Kita lihat dalam catatan kaki surat Al-Ma'idah ayat ke-23. Ya, telah berkata dua orang. Maka rajulani itu adalah fa'il. Fa'il yang marfu dengan alif karena dia adalah isim musanna. Wa qala ta'ala dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fawajada fiha rajulaini yaqtatilani. Ya fawajada fiha rajulaini yaqtatilaini. Maaf, yaqtatilani. Fawajada fiha Rajulaini yaqtatilani. Kita lihat dalam catatan kaki itu ada dalam surat Al-Qasas ayat ke-15. Maka ya Musa itu mendapati di dalam kota tersebut itu ada ya dua laki-laki yang sedang berkelahi. Ya rajulaini yaqtatilani. Maka rajulaini itu adalah maf'ul dari wajada. Ya, dan maf'ul itu mansub, ya, maka ya, maf'ulun bihi itu mansub, dan ini mansubnya dengan ya. Karena rojulaini itu adalah isim muthanna. Ya. Kemudian waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Qad kana lakum ayatun fi fi'atain ya qad kana lakum ayatun fi fi'atain kita lihat catatan kaki itu ada dalam surat Ali Imran ayat ke-13 ya yaitu ya sungguh telah ada tanda bagi kalian pada ya dua golongan yang telah bertemu ya karena fi fi'atainil takota, ya qad kana lakum ayatung fi fi'atainil takota. Ya sesungguhnya telah ada tanda bagi kalian pada dua golongan yang telah bertemu. Maka ini di sini itu majerur dengan huruf jarfi. Maka tanda jarnya itu adalah dengan ya menjadi ini. Wa hadhihi lughatu jumhuril arabi. Dan ini yaitu i'rabnya musanna dengan cara seperti tadi yaitu marfu dengan alif, kemudian mansub dengan ya dan majrur dengan ya, itu merupakan dialek atau bahasa dari mayoritas orang Arab. Ya, namun minal arabi man yulzimul muthannal alifa raf'an wa nasban wa jarran. Namun di antara orang Arab itu ada yang menetapkan musanna dengan alif. Baik dalam keadaan rofa dan nasab dan jar. Ya, jadi walaupun dialek yang jumhur, yang mayoritas tadi seperti itu, namun ada e, orang Arab yang menetapkan alif terus. Ya, isim muthanna itu selalu alif. Baik dalam keadaan rofa, nasob, dan jar. Wa alaihi warada qawluhu sallallahu alaihi wasallama. Ya, dan mengikuti e, dialek dari sebagian orang Arab tadi, maka datanglah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu la witroni fi lailatin. Ya la witroni fi lailatin. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Ya rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai, dan At-Tirmidhi rahimahumullahu ta'ala. Kemudian kita lihat catatan kakinya. La nafiyatun lil jinsi. La yang ada pada la witroni itu adalah la nafiyah lil jinsi. Witroni ismuha mabniyun alal alifi fi mahalli nasbin. Dan witroni di sini adalah isim la yang mabeni dengan alif dan menempati kedudukan nasab. Ya, ini nanti akan ada pembahasannya di isim la. Ya. Kemudian fi latin khobarun dan fi latin adalah khobarun. Ya. Unzur ham'ul hawami'i ya al-mujallad al-awwala al, al, al, al As-Safhatal Arba'ina. Kita dapat melihatnya pada Ham'ul Hawami' jilid pertama, kemudian halaman ke-40 atau uh, Syarh As-Suyuti ala Sunanin Nasa'i atau juga melihat ya Syarah As-Suyuti untuk ya Sunan An-Nasa'i. pada Al-Mujallad Al-Thalitha As-Safhata Al-Thalathina wal mi'ataini pada halaman ke-230. Ya, pada jilid 3 halaman 230. Kita kembali ke atas. Ya. Kemudian al-mulhaqu bil musanna uh, eh, mengenai isim yang diikutkan hukumnya kepada musanna itu maksudnya adalah diikutkan i'rabnya. Yulhaqu bil muthanna fi i'rabihi alfadhun tushbihul muthanna. Maka ada lafat-lafat yang i'rabnya itu diikutkan kepada muthanna. Lafat yang bagaimana? Alfadhun tushbihul musanna Yaitu lafat-lafat yang menyerupai musanna walaisat bimuthannatin. Dan lafat-lafat tersebut itu bukan muthanna haqiqatan. Ya, secara hakikatnya itu lafat-lafat tersebut itu bukan muthanna secara hakikat. Mengapa? Lianna hatta ta'rifi la yantabiku 'alaiha kama taqaddama. Karena batasan-batasan dari definisi tadi, yang kita melihat bahwa isim muthanna itu memiliki batasan definisi, yaitu dalun ala thnaini, kemudian biziyadatin fi akhirihi, kemudian salihun littajridi, kemudian ya yasihu atfu mithlihi alaihi. Ya, itu semua la yantabiqu alaiha kama taqaddama ya tidak berlaku pada lafat-lafat tersebut sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Wahia arba'atu alfadhin. Ya maka di sini uh, Syekh itu membeli, memberikan empat lafat ya atau Ibnu Malik rahimahullahu taala itu memberikan empat lafat yang diikutkan hukum i'rabnya kepada musanna. Ya, kemudian al-awwalu wasani, ya lafat yang pertama dan yang kedua yaitu isnani wasnatani Yaitu lafat isnani dan lafat isnatani. Ya, keduanya bermakna dua, yang satu untuk muzakkar, satu untuk Eh, mu'annaf. Ya, satu muzakkar, satu untuk mu'annaf. Sawa'an kana mufradaini anil idhofati au murakkabaini ma'al asyrati. Ya sama saja apakah ithnani dan ithnataini keduanya itu datang dalam bentuk mufrad Artinya tidak diidofahkan. Ya, artinya tetap ada nunnya, isnani dan isnataini. Au murok murokkabaini ma'al ashroti. Atau datang dalam bentuk murokkab, ya tersusun, bersama uh, angka e, puluh, uh, 10, ya ma'al ashroti. Ya, karena berarti maksudnya adalah 12. Ya, kita mengetahui bahwa Kalaulah ithnani dan ithnatani, dua kata tersebut itu menjadi murakkab atau tersusun bersama angka 10. Ya, jadi kalau misalnya 12 ya untuk mudzakkar itu menjadi ithna asyara ya kemudian ketika muannats menjadi ithnata asyrata Ya maka baik ketika isnani dan isnatani itu datang, datang dalam bentuk mufrad atau datang dalam bentuk 12 itu hukum i'rabnya diikutkan kepada musanna. Nahwu contohnya hadara minad duyufi isnani Ya hadara minad duyufi isnani atau hadara minad duyufi isnani yaitu telah datang dari para tamu dua orang. Maka di sini isnani itu adalah fa'il. Fa'il dari hadoro. Dan karena fa'il itu marfu, isnani di sini itu marfu dengan alif. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahadatu bainakum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyati ithnan ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya syahadatu bainakum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyati ithnan kita lihat ya catatan kaki ini ada dalam surat Al-Maidah ayat ke 100 Ya, dalam surat Al-Maidah 106 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya yaitu ya jika ya idza hadar ahadakumul mautu jika seorang dari kalian itu akan menghadapi kematian ya sedang dia akan berwasiat ya, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang. Ya, dawa adlin yang adil. Ya, jadi yang menjadi saksi ya di antara kalian jika salah seorang dari kalian itu ingin berwasiat ketika eh, hendak ya menghadapi kematian, maka itu ada ithnani, ya dua orang. Maka eh, kita lihat kembali ke catatan kaki tadi. Wasnani khobarul mubtada'i. Maka kata isnani di akhir tadi itu adalah khobar. Ya. Apa eh, mubtada'nya? Yaitu syahadatu. Ya, syahadatu. Ala hadfi mudhafin. Ya, namun di sini mudhafnya itu dihapus. Takdiruhu, takdir dari khobarnya itu adalah syahadatus naini. Ya syahadatus naini. Itu persaksian dari dua orang. Wakila dan ada juga yang berpendapat bahwa i'rabnya adalah fa'ilun lil masdari syahadatu. Yaitu fa'il untuk master syahadatu. Wal khabaru idha hadoro. Dan khabarnya adalah idha hadoro. Au mahdufun. Atau khabarnya dihapus. Takdiruhu fima farodo alaikum. Yaitu takdirnya ya dalam apa yang ya Allah wajibkan kepada kalian. Wahuwa muqaddamun. Dan khobar yang mahduf ini itu ya takdirnya muqaddam. Ya, atau bisa dilihat penjelasannya lebih lanjut dalam uh, i'rab dari surat Al-Maidah ayat ke 106. Ya, namun intinya uh, pendapat manapun yang diambil ithnani itu marfu. Ya baik sebagai khobar atau sebagai fa'il. Maka dia marfu dengan alif. Padahal ithnani itu bukan isim musanna namun hukum i'robnya diikutkan kepada isim musanna. Waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fanfajarat min huthnata asyrata 'aina." Ya, fanfajarat min huthnata asyrata 'aina. Kita lihat catatan kaki dalam surat Al-Baqarah ayat ke 60. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ya e, kemudian ya, atau maka memancarlah darinya 12 mata air ya maka perhatikan di sini kata ithnata ya ithnata ya atau mungkin nanti uh, ada i'rabnya di bawah. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 60 isnata fa'ilun marfu'un bil alifi. Maka isnata tadi yaitu adalah fa'il ya, fa'il untuk infajarat. Ya, fa'il untuk infajarat. Yang marfu dengan alif. Mengapa? Li'annahu mulhaqun bil musanna. Karena isnata itu ya mulhaq ya atau hukum i'rabnya diikutkan ke isim musanna. Wa ashrota dan kata ashrota mabniyun 'alal fathi. Itu mabni dengan fathah. La mahalla lahu minal i'rabi yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab li'annahu badalun min nunil muthannal mahdhufati. Karena asyrota di sini itu adalah badal bagi nun muthanna yang dihapus. Ya, karena asalnya adalah ithnatani. Ya, ithnatani. Namun asyrota itu menempati atau badal bagi nun muthanna yang dihapus tadi. Karena itu, dia tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Ya, kemudian kita kembali ke atas. Al-thalithu Ya, dan kata yang ketiga dan yang keempat. Ya, ini yang betul. Karena kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi malah keliru. Ya, disebutkan yang kedua dan keempat. Nah, kata yang ketiga dan keempat dari yang diikutkan hukum i'rabnya ke musanna yaitu kila wa kilta. Yaitu kila dan kilta. Walahuma halatani. Dan khusus untuk kila dan kilta itu ada dua keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, an yu'roba i'robal musanna yaitu keduanya yaitu kila dan kilta itu di i'rab dengan i'rabnya isim musanna. Artinya marfu dengan alif, kemudian mansub dan majrur dengan ya. Kapan itu? dzalika idza udifa ilat dhamiri Dan itu ketika dua kata tersebut itu diidofahkan atau disandarkan kepada domir. Ya. Mithlu contohnya al-ilmu wal-amalu kilahuma matlubun. Al-ilmu wal-amalu kilahuma matlubun. Ilmu dan amal itu keduanya itu merupakan perkara yang dituntut. Maka perhatikan di sini huma ya huma itu Eh, diidofahkan kepada domir, atau kila di sini diidofahkan kepada domir huma. Ya. Maka di sini itu al-ilmu ya, dan amalu itu e, mubtada. Nah, kila huma itu juga mubtada. Ya, mubtada untuk matlubun. Ya. Maka kila sebagai mubtada yang kedua itu marfu dan marfuknya dengan alif. Artinya i'robnya diikutkan ke i'rob isim muthanna. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff ya fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dan ya Rabbmu telah memerintahkan supaya Ya, kalian jangan menyembah ya siapapun selain Dia. Dan juga hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika ya salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya ya telah mencapai usia lanjut ya dalam pemeliharaanmu maka janganlah sekali-kali ya, kalian mengatakan kepada keduanya ufin, Ya. Nanti ufin itu adalah isim fiil mudhari ya atau biasa diterjemahkan sebagai ah ya artinya kata keluhan yang paling ringan. Yang paling ringan itu pun tidak boleh. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka kaulang karima ya, perkataan yang mulia. Ya. Kemudian kita lihat catatan kakinya. Ini ada dalam surat Al-Isra ya, ayat ke-23. Ya, di sini terdapat i'rab ya, ya lengkap untuk ayat ini. Ya, atau sebagiannya ya. Maka Allah ta'budu Ya tadi di Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qadara rabbuka alla ta'budu. Maka alla ta'budu an mastariyatun. Ya, an yang ada di alla ta'budu itu adalah an mastariyah. Wa hiya wa madkhuluha fi ta'wili mastarin majrurun bil ba'i. dan as anmastariyah ya, ya anmastariyah dan madkhuluha ya madkhuluha artinya berarti semua yang masuk ke dalam mastariyah tersebut yaitu jumlah fi'liyah la ta'budu ya maka an dan la ta'budu itu dapat ditakwil menjadi master, ya itu majrurun bil ba'i itu majrur dengan ba' Ya. Di mana baknya? Ya karena takdirnya adalah amaro ya bi alla ta'budu illa iyyahu. Ya, artinya Allah memerintahkan ya, supaya kalian jangan menyembah melainkan hanya Dia. Ya. Kemudian ya tahu tadi cukup uh, eh, amaro bi alla ta'budu Ya, sampai di situ saja ya. Karena kalau di catatan atau cetakan dari Ibnul Jauzi ada komanya di situ. Kemudian illa iyyahu ya illa iyyahu maf'ulu ta'budu fi mahalli nasbin. Ya, maka iyyahu di sini adalah maf'ul untuk ta'budu yang menempati kedudukan nasab. Wabil walidaini ihsanan. Ya kemudian wabil walidaini ihsanan itu masdarun mansubun bi fi'lin muqaddarin. Ya, maka di sini ihsanan itu adalah masdar yang mansub ya, karena atau mansub dengan fiil yang diperkirakan. Apa takdirnya? Ai ahsinu bil walidaini ihsanan. Ya, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian dengan ya sebaik-baiknya. Kemudian imma ronna ya imma ronna itu in yang ada di situ adalah in syartiyatun, yaitu in syartiyah. Wa ma asyartu. Dan ma yang ada pada in itu adalah ma syarat. Ya, ma-nya adalah ma syarat. Namun kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi, eh, maaf maaf ya. Eh, kelompatan satu ya. Wa ma zaidatun i'raban la ma'nan. Dan ma yang ada pada imma itu adalah ma zaidah secara i'rab ya, namun tidak zaidah secara makna. Ya, karena sekali lagi ini adalah adab kita kepada firman Allah ya, bahwa Walaupun secara i'rab suatu huruf itu dikatakan zaidah tambahan, namun tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mendatangkan satu huruf dalam Al-Qur'an itu tanpa makna. Maka di sini ma di sini adalah ma zaidah secara i'rab, namun tidak zaidah secara makna. Mengapa li annaha litaukidi? Karena ma di sini untuk taukid. Kemudian waya belughonna dan ya belughonna mudhari'un mabniyun 'alal fathi fi mahalli jazmin fi'lu syarti. Dan ya belughonna itu adalah fi'il mudhari yang mabni dengan fathah. Ya karena kita sudah mempelajari bahwa fi'il mudhari ketika bertemu dengan nun taukid itu mabni. Kemudian dia menempati kedudukan jazm sebagai fi'il syarat. Kemudian al-kibaro, ya al-kibaro itu adalah maf'ulun muqaddamun. Itu maf'ul yang didahulukan. Ahaduhuma fa'ilun. Dan ahaduhuma itu adalah fa'il untuk ya yablughanna. Fala taqullahuma jawabus syarti. Dan fala taqullahuma itu adalah jawab syarat. Uffin, kemudian uffin adalah ismu fi'lin mudhari'in bima'na atadajjaru. Ufin adalah isim fi'il mudhari yang memiliki makna atadajjar. Yaitu saya menggerutu atau saya uh, bosan. Ya, intinya suatu keluhan yang paling ringan levelnya mabniyun alal kasri la mahallalahu. Dan ufin itu mabni dengan kasroh ya, dan tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Ya dan fa'il yang ada pada ufin adalah dhamir mustatir yang wajib mustatir, wajib tersembunyi. Takdirnya adalah anak ya saya. Kemudian watanwi nufihi lidalalati ala tangkiri kama takot taqaddama fi babil kalami. Dan tanwin yang ada, yang ada pada ufin ya kita sudah membahas pada macam-macam tanwin yang ada pada bab kalam. Maka tanwin yang ada pada ufin itu untuk menunjukkan tankir. Ya, menunjukkan tankir. Ya karena ada suatu tanwin ya ketika masuk pada suatu kata itu menunjukkan nakiroh. Kama taqaddama fi babil kalami sebagaimana telah berlalu penjelasannya pada bab al-kalam. Qaulan maf'ulun bihi dan firman Allah Subhanahu wa taala qaulan itu adalah maf'ulun bihi kariman sifatun. Dan qaulan kariman karimannya adalah sifat. Wa taqyidu biqaulihi fala taqul lahuma dan takyid dan pengikatan ya atau pembatasan atau pensyaratan dengan firman Allah Subhanahu wa taala falatakullahuma. Khorroja makhrojal ghalibi maka falatakullahuma lahuma itu mengeluarkan jalan keluar dominasi Ya, artinya mengeluarkan dominasi tersebut dari ayat. Dominasi berupa apa? Min annal walada innama yatahawanu biwalidayhi indal kibari. Ya, karena yang nampak dominan dalam ayat tersebut itu bahwa seorang anak itu hanya akan meremehkan kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah tua renta. Ya, karena kalau misalnya yang tampak dominan dalam ayat tersebut itu adalah imma yablughanna indakal kibaro ya ahaduhuma. Ya, maka yang tampak dominan itu adalah bahwa seorang anak itu yang meremehkan orang tuanya itu ketika sudah tua renta. Namun kemudian dengan firman Allah fala taqullahuma Ya, dominasi ini atau kecondongan ini itu dikeluarkan. Ya wa illa fannahyu la yahtassu bil kabiraini. Ya, namun sebaliknya ya bahwa ya dengan takit ini maka sebetulnya larangan ini larangan untuk berkata buruk, ya larangan untuk mengucapkan ufin, ya kemudian wala tanharhuma ya dan, dan jangan uh, membentak mereka itu larangannya tidak khusus ya tidak dikhususkan ketika kedua orang tua sudah tua renta ya namun umum ya tidak boleh berapapun usia kedua orang tua wallahu a'lamu ya kemudian kita kembali ke atas Athaniyatu keadaan yang kedua untuk kila dan kilta an yu'raba i'rabal maqsuri yaitu di i'rab dengan i'rabnya isim maqsur. Ya, fatal fatal zim fatal zamuhumal alifu. Ya, fatal zamuhumal alifu. Maka ketika kila dan kilta itu di i'rab dengan i'rab isim maqsur itu alif selalu ada pada Eh, kedua kata tersebut, yaitu kila dan kilta. Wa yu'rabani biharokatin muqaddaratin raf'an wa nasban wa jarron. Maka i'rabnya itu mengikuti i'rabnya isim maksur. Ya, isim maksur isim yang diakhiri oleh alif. Maka i'rabnya juga mengikuti i'rab isim maksur yaitu dengan harokat yang diperkirakan baik dalam keadaan rofa nasab, dan jar. Kapan itu kila dan kilta di-i'rab dengan isim atau di-i'rab dengan i'rab isim maqsur? Wadzalika idza udhifa ila min dhahirin. Dan itu ketika diidhofahkan kepada isim yang zahir. Mithlu contohnya hadoro kilat tolibaini. Telah datang kedua pelajar tersebut. Ya, maka di sini kila itu diidhofahkan kepada isim dohir, yaitu at ini Maka kila di sini marfu dengan dhammah muqaddarah di atas alif. Kemudian wahannatu kilat talibaini. Ya, dan saya mengucapkan selamat kepada kedua pelajar tersebut. Maka kila adalah maf'ulun bihi untuk hannatu yang mansub dengan fathah muqaddarah di atas alif. Kemudian wasallam tu'ala kila ini dan saya telah memberikan salam kepada dua pelajar, maka kila itu majerur dengan ala. Maka tanda majerurnya adalah kasroh muqaddarah di atas alif. Ya, kasroh muqaddarah di atas alif. Ya, karena dia majerur dengan ala. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kiltal jannataini atat ukulaha. Ya, kedua buah kebun itu yang menghasilkan buahnya. Kita lihat catatan kaki ya, dalam surat Al-Kahfi ayat ke-33. Maka kilta di sini, ya, kiltal jannata ini, kilta di sini adalah mubtada. Ya, mubtada. Nah, di sini mubtada ini marfu dengan dhammah yang muqaddarah di atas alif. Nah, kemudian kita lanjutkan wa hadza ma'na qawlihi bil alif irfa'il muthanna. Dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala bil alif irfa'il muthanna ila akhirih. Ya dengan alif rafa'kanlah musanna ya sampai akhir bait tersebut. Ai annal musanna yurfa'u bil alifi. Ya maksudnya adalah bahwa isim musanna itu dirofakkan dengan alif. Ya. Kemudian wakila turfa'u bil alifi idza wasalat mudmarin dan kata kila itu dirofakkan dengan alif jika bersambung dengan mud, dengan mudmar, dengan domir. Ya, dan bersambungnya dengan apa? Wakanat hiya mudofan. Dan ketika kila itu menjadi mudof. Ya, waddomiru huwal mudofu ilaihi. Dan domirnya adalah mudof ilaih. Wakilta kadhalika. Ya, dan juga kilta hukumnya sama Artinya dirofakkan dengan alif jika bersambung dengan domir, kilta menjadi mudof, domir menjadi mudof ilaihi. Ammathnani wathnatani wa thnatani bil musanna. Ya ammathnani wathnatani wa thnatani bil musanna. Adapun ithnani dan ithnatani, maka keduanya itu hukum i'rabnya diikutkan kepada musanna wa yajriyani fi i'rabihima majra wa bnataini. Maka berlaku i'rab untuk keduanya, yaitu i'rab ifnani dan ifnatani, itu mengikuti ya jalan atau i'rab untuk ibnani dan ibnatani. Ya artinya marfu dengan alif, kemudian mansub dan majerur dengan ya. Amma fi halatin nasbi wal jarri fa innal ya'a tahillu mahallal alifi fi kulli ma sabaqa. Ya adapun dalam keadaan nasab dan jar, maka ya itu ya menggantikan kedudukan alif untuk setiap isim yang telah disebutkan. Artinya untuk isim musanna dan juga isim-isim yang mengikuti i'rabnya musanna atau mulhaq bil musanna. Ba'da fathi ma qablaha. Ya setelah ya huruf yang sebelumnya itu diberi harokat fathah. Li'annahu kana ma'lufan ma'al alifi. Mengapa huruf sebelumnya itu diberi harokat fathah? Karena huruf tersebut itu sudah terbiasa bersama alif. Ya, karena dalam keadaan rofa itu terbiasa dalam keadaan alif. Ya, dan harokat yang sesuai dengan alif itu adalah fathah. Falidha baqiyya ma'al ya'i. Maka karena sudah terbiasa dengan alif, maka ketika alif tersebut berubah menjadi a, eh, alif tersebut berubah menjadi ya, maka baqiyya fathah tersebut atau huruf tersebut tetap dalam keadaan fathah. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.